<clears throat> طيب. Dan kaitannya dengan hadis ini di sini Syekh bin Bas rahimahullah taala datangkan beberapa penjelasan dan insyaallah akan kita baca berikut ini. <clears throat> Qauluhu la haula yakni la tahawula min halin ila halin wala min dha'fin ila quwwatin wala min quwwatin ila dha'fin wala min gina ila faqr wala min faqr ila gina illa billahi wala quwwata ala dhalika illa billahi subhanahu wa ta'ala makna la haula beliau menjelaskan ay la tahawula min halin ila halin. La tahawula bukan la tahula di sini. Allah oh, bukan la tahulu. Ini adalah master la tahawulanya tidak ada kemampuan. Berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain, dari kelemahan kepada kekuatan, dari kekuatan kepada kelemahan, dan dari kekayaan kepada kemiskinan dan dari kemiskinan kepada kekayaan kecuali dengan Allah. Wala quwwata ala dzalik dari dari kekuatan atas itu semuanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bahwasanya benar-benar murni tauhid. Murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. <clears throat> Juga mengandung tauhid asma wa sifat mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ditutup dengan wala quwwata ala illa billahi subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar daya dan upayanya hamba nggak akan wujud kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan daya, diberikan upaya, diberikan kekuatan kepada hambanya sehingga hamba bisa bergerak. Sebagaimana yang sekarang ini kita berada dalam masjid ini, masjid untuk kita hadir dalam rangka taklim ini enggak akan mampu kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun perbuatan kita dalam taklim seperti ini dan salat dan semisalnya kita peruntukkan hanyalah untuk Allah murni hanyalah untuk Allah namanya tauhid apa? Al-uluhiyah. Ini juga mengandung khabar tentang apa yang Allah bersifat dengannya yaitu memiliki kekuatan, memiliki haul, memiliki kuah, memiliki upaya, memiliki daya. Dan itu adalah apa? sifat datia bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah gak pernah memiliki sifat lawan darinya. Karena lawan haul adalah lemah. Lawan kuah adalah lemah. Maka ini adalah sifat datia bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tentang apa yang tadi terkait dengan zikir atau doa karena zikir termasuk juga apa? Doa dikatakan dengan doa apa? Doaul ibadah. Ini semuanya adalah kaitannya dengan tauhid yang dibagi oleh ulama menjadi tiga bagian. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat wa sifat maka dikatakan oleh beliau rahimahullah taala fahiya kalimatun azimah maka iya kalimat tadi la wa la quwata illa billah yang beliau ajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari bahkan yang beliau takrirkan kenapa karena pada jiwanya waktu itu Abu Musa telah mengucapkan kalimat tersebut sunnah takririyah ini <clears throat> ataupun termasuk muafakah taufiknya Allah kepada Abu Musa. Ini adalah kalimat yang sangat besar. Fiha ghayatu tajarrud min haulika wa kuwatika. Ghayatu tajarrud min haulika wa kuwatika ini adalah isbat tentang tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya kekuatan kita upaya kita adalah murni benar-benar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilikinya. Sama sekali kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk karunia Allah yang sangat besar. Diberikan kepada hambanya dari siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. wa annaka fakirun ila rabbika wa annahu al-ghaniyyu al-hamid dan sesungguhnya engkau adalah fakir fakir kita akan disebutkan secara mutlak masuk juga lafaz miskin fakir dan miskin ini ketika digandeng akan berbeda makna ketika disebutkan satu di antara dua lafaz ini masuk satu di antara keduanya miskin ya fakir fakir ya miskin tatkala disebutkan dua-duanya maka akan berbeda makna. Adapun mana yang lebih afdal fakir ataupun miskin atau mana yang lebih parah fakir ataupun miskin ini adalah pembahasannya di sini bukan pembahasannya apa fakirun fa annaka fakirun ila rabbika wa annahu ghaniyul hamid perhatikan sungguh Allah adalah maha kaya maha kaya disertai dengan maha terpuji. Ini beda dengan manusia. Banyak manusia yang dimiliki yang diberi apa dia memiliki kekayaan tapi ternyata tidak mahmud. Tidak terpuji. Alhamid, di sini adalah sama dengan mahmud, yakni maha terpuji. Jadi kalau manusia banyak manusia yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi malah Bukan terpuji tanpa malah ter, tercela dengan kekayaannya. Dan kebanyakan harta ini kekayaan dalam harta adalah rata-rata kebanyakan mayoritasnya adalah mengarah kepada melampaui batas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka di sini kita mengatakan bahwasanya <clears throat> semua nama-nama Allah dalam mengandung sifat kemuliaan baginya. Wa annahu al-mutasarrifu fi ibadihi. Dan sungguh Allah adalah yang mutasarrif yang memiliki tata aturan fi ibadi dalam semua hambanya tanpa terkecuali. Ya kan? Siapa yang diberhak, siapa yang berhak, siapa yang memiliki keutamaan adalah keutamaan dari Allah yang Allah memberikan kepadanya. Tasarrufnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kemiskinan, kebodohan, kepandaian semuanya dalam murni tasarrufnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ibadah du'afa'u dan sungguh semua hamba adalah du'afa, mereka adalah lemah illa billahi subhanahu wa ta'ala kecuali dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maka itu kita sebagai hamba Allah semoga saja kita senantiasa memiliki adab yang baik bahwasanya perasaan kita kuat dalam suatu permasalahan adalah jangan kemudian kita melampaui batas yang pada akhirnya kita adalah lemah sangat lemah sekali kecuali diberi oleh Allah kekuatan dalam satu permasalahan. Maka itu kita harus paham bahwasanya kekuatan jangan kita arahkan, jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang berseberangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wadil kalimatu masru'atun inda hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ketika azan, seorang muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Kalimat ini adalah disyaratkan ketika hayal salah hayal fala. Yani la quwata illa billah. Nah, kalimat tadi. Wadil kalimat hadhi isim isyarat kepada kalimat tadi yaitu apa? Doa la haula wala quwata illa billah. Wadil itu Kalimat yang mana? Kalimat yang tertera dalam hadis yang beliau ajarkan kepada Abu Musa, "Kulla la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kalimat ini disyaratkan ketika ada kumandangan suaranya seorang muadzin, hayya ala shalah, hayya ala Kemarilah ke dalam ataupun dalam melaksanakan salat dan kemarilah kalian ke keberuntungan. Jadi salat ini adalah keberuntungan dengan rekomendasi dari syariat Islam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah an anna al-abda la yaqwa. Saya baca la yuqawi la yaqwa. yakwa, yaqwa. Qawiya yakwa. Dan hikmah dalam hal tersebut dalam ucapan la haula wala quwata illa billah. Ketika ada ucapan ataupun panggilan hayya ala shalah hayya ala falah, hikmahnya adalah bahwasanya seorang hamba atau bahwasanya bahwasanya hamba tidaklah kuat ala dhahabihi atau dhahabihi ala dhahabihi enggak kuat ya kan untuk pergi kepada salat Wa ijabati al-munadiya illa billah. Jadi enggak kuat untuk pergi ke salat dan enggak mampu untuk mengijabahi. Mengijabahi di sini adalah maksudnya apa? Menyambut panggilannya seorang muadzin. Datang ke masjid bukan sekedar mengijabahi. Ada orang bilang ayolah salat kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Bukan itu satu, tapi mengijabah maksudnya apa? Datang ke masjid bagi mereka-mereka yang tidak punya uzur yakni lelaki yang dia sudah balik yang enggak punya ulur. Adapun yang asabul azhar ini beda lagi. Jadi bahwasanya hamba tidaklah kuat perginya ia ke salat mengijabahi menyambut panggilannya seorang yang memanggil al-munadi yang memanggil ini muadzin. Maksudnya ijabah adalah apa? Datang ke masjid. Bukan sekedar mengatakan Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Ya kan? Halal salat kita bilang apa? La haula wa la quwata illa billah. Bukan itu, tapi mengijabah. Kenapa? Karena hadisnya seperti itu. Ya kan? <clears throat> Man sami'a nida falam ya'tihi Wala salata lahu illa min udhur. Juga hadisnya seorang yang minta udur bahwasanya nggak ada orang yang menuntunnya. Ya kan? Maka mengatakan apa? Apakah kamu mendengar adzan? Jawabnya iya. Maka Pak Ajib. Maka mana Pak Ajib ini apa? Datangilah. Maka datangi, datangilah bukan Pak Ajib maka jawablah saja. Bukan jawablah adanya suaranya adzan tadi jangan jangan kau diam tapi jawablah Enggak datang enggak apa-apa tidak, tapi maksudnya apa? Pak Ajib menjadi suruh hadir ke masjid. Maka di sini Wa ijabati al munadiya illa billah maksudnya adalah datang ke masjid ini enggak akan ada kemampuan bagi kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yakni Allah yang berikan kekuatan kita atau bagi kita dalam mendatangi panggilannya seorang muadzin. In qawwahu Allahu wa aanahu in qawwahu Allah ini fi'il madhi qawwa yuqawwi sehingga Allah menguatkan dia. Kalau kau kau ya yakwa, ia kuat. Kalau kau wahu, menguatkannya. Mahfum? Dibedakan itu. In kau kawahullahu wa anahu. Jika Allah menguatkan seorang hamba tadi. Dan menolongnya, membantunya. Kail, kalau enggak, maka dia akan malas dan lemah. Enggak mampu. Dan lemah. Kasala wa da'ufah. Menjadi lemah dia. Nggak mampu. Kalau nggak dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya menuntut agar kita bersyukur kepada yang memberi nikmat ini. Nikmat hadir ke masjid. Nikmat kita didekatkan dengan masjid. Nggak jauh kenapa? Karena jauh ini adalah termasuk sebab-sebab kemalasan seseorang datang ke masjid. Coba antum jauh mikir tentang apa? Resiko bensin. Gitu. Kalau kita jauh mikir resiko ben, bensin. Seperti saya ini, pulang pergi satu hari semalam lebih dari minimal 10 kali. PP 10 kali. Bagaimana? Belum taklimnya, belum yang lain. Eh? Ya kan? <clears throat> Maka bersyukurlah Semoga saja bensin yang kita keluarkan ini adalah termasuk jihad fi sabilillah. Nah, usaha apa biaya yang kita keluarkan hari demi hari, tahun-tahun, ya kan? Dari itu sampai hari ini, semua termasuk semua saja termasuk tercatat sebagai kebaikan kita di hari akhir nanti semoga termasuk memberatkan timbangan kita yang baik. <clears throat> Jadi nggak mampu kalau nggak diberi kebetulan oleh Allah SWT. Ya kan? Orang sergap pergi ke pekerjaannya. Kenapa? Karena ada imbalan, imbalannya. Langsung kelihatan di dunia ini. Ya toh? Sekian satu minggu, sekian satu hari, sekian satu bulan, sekian satu tahun dan semisalnya. Belum lagi apa? <clears throat> Sertifikasinya. Ya toh? Sekarang ngejar semua apa? Belum. Semangatnya kenapa? Karena ser sertifikasinya. Nah. <clears throat> <clears throat> Demikian juga kita pergi ke pasar hari demi hari kenapa? Karena di sana ada harapan untuk apa? Imbalannya pulang langsung bisa di, dibawa. Nah kita ke masjid ini kalau nggak memang niatnya niatnya kuat, azamnya kuat dan diberi oleh Allah SWT semuanya kemudian tadi maka nggak akan sampai nggak akan kunjung datang. <clears throat> Walikan in wallahu a'anahu wa illa kasalah wa da'ufah. Kasulah menjadi lemah, menjadi malas. Wadaufa dan lemah. Jika tidak Allah kuatkan, ya kan? Maka nggak akan jadi. Panasaba, panasaba jangan dibaca panasibun, panasaba ini fi'il madhi. Panas nasaba yunasibu, munasabah. Nah, munasibun. Ah, Fauzan senangnya mbek guyone pokoke. Kulo wong diperono ki piye, Mbah? Mbah, sini, Mbah. sini, Mbah. Mbah Rabi. Ya. Baik. Baik, fa nasaba inda qawli hayya 'ala shalah hayya 'ala falah yakni taqaddamu. Ini fi'il amr, taqaddamu. Yakni akbilu bukan dibaca akbalu. Akbilu ini juga fi'il amr dari kata akbala yukbilu akbil anta. <clears throat> Maka pantas atau sesuai ketika ada firman Allah atau ketika ada seorang suara ketika ada suaranya seorang muadzin hayya ala shalah hayya ala falah yakni taqaddamu majulah kalian yakni akbilu datanglah kalian kepada salat dan kepada keberuntungan kepada kemenangan mafhum bukan kok kepada yang lain tapi keberuntungan dunia dan akhirat dan keberuntungan dalam sholat yang kita hadiri satu hari semalam lima waktu ini minimal coba bayangkan banyak sekali keberuntungannya kawan kita yang sakit langsung ketahuan siapa yang sakit kok nggak datang kemana ya kan itu namanya apa dikatakan muktamar kecil muktamar sogir nah sebagian ahli mengatakan apa muktamar ke kecil muktamar apa satu semalam lima waktu, muktamar itu. Satu hari lima waktu, lima waktu pertemuan. <clears throat> kita mengetahui kawan-kawan kita yang sakit, yang butuh, yang ini, yang itu, ya kan? Coba kalau kita nggak ketemu di masjid, kadang sepekan mungkin kita nggak tahu kabar kabarnya, sebulan mungkin nggak tahu kabarnya. <clears throat> Maka keberuntungannya banyak. Jadi benar-benar keberuntungan dunia dan akhirat maknawi dan hissi. Maknawi dan hissi. Baik secara maknawi atau secara hissi, ini yang kita lihat, kita rasa. Maknawi juga sambung. Ya kan? Kalau manusia hadir di masjid maka maknawinya sah, sambung. Perasaannya sambung. Tapi kalau sudah nggak hadir, ya kan, maka akan dikelihatan ini kok kenapa nggak hadir? Seleknya dekat masjid nggak hadir, maka nggak nggak sambung. Kadang-kadang apa? Ya kan, ketika kena musibah, no kapok. Ke masjid gak ke masjid. Nah, ya. nggak sambung maknanya. Maknanya nggak sah. Sambung. Hatinya nggak sambung. Mabum. Tapi kalau datang ke masjid, setiap hari datang ke masjid, maka maknawiyahnya sambung. Maknawiyah artinya apa? Apa yang dalam jiwa kita ini sambung antara kawan dengan kawan yang lain. Sam, sambung. Coba dekat, dekat dengan masjid, satu antara kita yang nggak pergi ke masjid. Ya kan? Kalau ada musibah mau bilang apa? Wapok. Ya toh? Dia dirasa masjid depan rumahnya nggak mau pergi ke mas ke masjid. Dan termasuk alamatun nifak. Alamatu nifak. <clears throat> Dulu, ya kan, zaman Rasulullah SAW ini kita kita bahwasanya di antara mereka yang sakit sampai yuhada baina rajula ini. Dia wadi Yuhada dia apa? Dipopong di antara dua orang. Dia taruh tengah. Pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar ihtimam dalam keberuntungan di zaman itu telah benar-benar sangat besar. Kalau sekarang mana? Bagaimana kita kita ajak kita ajak beruntung dalam jihad bisa fisabilillah seperti memerangi kufar, enggak jalan. Pergi ke masjid aja, enggak mau bagaimana ada jihad? Jihad apa? Ya kan? Mereka perlu dijihati. Perlu dibawakan api dan dibakar pakaiannya yang dipakai itu. Bakar ini. Ya, dikirim dengan api. Nah, itu. Kalau lah boleh menghadap dengan adab ah, pakai api. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mau membakar rumah-rumah mereka yang nggak mau datang ke mas ke masjid. Kalau nggak takut tentang apa adanya nisa dan sibian anak-anak kecil, perempuan dan anak kecil. Lupa <clears throat> itu? Nah sekarang manusia kayak begini keadaannya mau dajak menegakkan daulah Islamnya, daulah Islamnya bapakmu kayak. Nah. <clears throat> Baik. Jadi fanasaba indah indah hadza ayyakula la haula wala quwwata illa billah. Maka sangat pas indah hadza. Jadi ketika apa? Ketika seorang mukmin mengatakan hayya ala salah halal fala, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bahkan juga ketika al-iqamah masuk juga doa ini ketika iqamahnya seorang muadzin. Jadi ketika di antara kita muadzin mengucapkan ikamatus salat jika kita mengatakan apa? La haula la quwata illa billah. Itu yang dipahami. Baik, yakni fa nasaba inda inda hada ay yaqul la haula la quwata illa billah yakni la haula li ala ijabati hadzal muadzin. La haula li tidak ada daya bagiku atas mengijabai atas menyambut panggilannya seorang muadzin ini. Yang namanya berdatang ke masjid. Wala li ala ijabati wal huduri ila salati illa billah. Dan tidak ada kekuatan bagiku ya kan atas mendatangi panggilannya seorang yang memanggil tadi dan hadir ke salat kecuali dengan Allah illa bika ya rabbi kecuali dengan engkau wahai Rabbku. Ini benar-benar murni apa? Mengijabai tentang tuntunan tauhid tauhid ar-rububiyah. Dan kita kita sebagaimana kita ya ikhwah, berusaha bangun. Ya kan? Angger lungguh ngantuk, merem merem bae, mana salat merem, ada salat merem. Ya kan? ini ala. Nah, baik. <coughs> Jadi demikian. Illa bika ya Rabb. Fa ini, ini juga fil amr, Tuhan. Perhatikan. Rezeki. Fa inni itu fil amr, dikata a'anna, a'ana yu'inu, a'inni. Aini ana Aini ya supaya engkau menolong aku ya Allah. Ini fa'aini ala hadil ijabah maka tolonglah aku ya Allah atas mengijabai dan menyambut panggilannya seorang muadzin hayal salah hayal fala ini. Jadi kalimat yang kita ucapkan hari demi hari ketika menjawab seorang muadzin itu adalah maknanya adalah tadi. Konsekuensinya kita ini adalah memenuhi tuntutan panggilan seorang muadzin yaitu apa? Ikrar tentang tauhid ar-rububiyah. Kekuatan kita, upaya kita tidak akan datang kepada kita kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar ini ikrar yang benar-benar harus benar-benar tahu tentang maknanya ketika kita mengucapkan. Fauzan dengarkan. Waktu kalau indal umur al muhimmah waktu kalau tilkal kalimah. Kalimat tadi. Kalimat itu diucapkan dalam perkara-perkara yang sangat penting. La haula wa la quwata illa billah diucapkan ketika perkara-perkara penting terjadi, kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Apa? Ada perkara-perkara yang penting kita mengucapkan kalimat tersebut perkara kejadian, ya kan? Yang menakjubkan kadang mengherankan kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Seperti kita dicela dengan celaan-celaan yang sangat tajam, sedangkan kita nggak merasa salah. Kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Hmm. Atau yang semisalnya. Faya untuk kalau indal umrah lebih malati allati Yaksal abdu ziza anha wal hawadis. Tengok. Kalimat tadi la haula wala quwata illa billah dikatakan tuqalu, dikatakan iya pada perkara-perkara yang penting di mana seorang hamba khawatir akan nggak mampu darinya untuk melaksanakannya. Wal hawadis dan beberapa kejadian, beberapa apa? peristiwa. Ketika ada beberapa Hawadis ini peristiwa. Hadis jamaknya hawadis. Seperti ada gempa bumi. Ya kan? Ada angin puting beliung. Dan semisalnya kita bilang la haula wala quwata illa billah. <clears throat> Fa yaqul la haula wala quwata illa billah yani la haula ala takhat ala takhatti hadhil adaim wala haula ala takhatti hadhil muskilat aw hadhil mu'jizat allati tudhiful abda illa billahi fawal muqawwi ala dzalika subhanahu wa ta'ala yakni tidak ada upaya dan tidak ada daya atas takhati agak apa melewati atau kita lepas dari perkara-perkara besar ini kita nggak bisa melintas dan lepas dari perkara-perkara besar ini nggak ada daya dan upayaku atas ya kan melewati perkara-perkara yang sulit ini atau perkara-perkara yang melemahkan ini yang melemahkan seorang hamba kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapun? Antum dalam satu perjalanan nggak kenal banyak manusia, nggak punya apa? nggak kenal nggak punya ma'arif, nggak punya kawan, ya kan? Kemudian di situ terjadi apa? Perkara yang merepotkan kita, kendaraan kita dan semisalnya, sanggup kita habis kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ini tantaranya. Karena dialah Allah yang memberikan kekuatan atas itu semuanya. Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ya. Nah. Dalam satu perjalanan, tiba-tiba apa? Kendaraan kita rusak. Ya kan? La haula wa la quwata illa billah. Demikian juga dalam satu perjalanan, tiba-tiba pasangan kita hilang. Dan semisalnya, tiba-tiba kita sakit. Maka masruk dalam beberapa peristiwa tadi diucapkan kalimat tersebut la haula wala quwata illa billah bahwasanya menisbatkan semua haul, semua usaha dan semua kekuatan harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian perasaan kita menjadi lega, menjadi en enteng. Menghadapi permasalahan akan tidak terlalu berat ya ikhwah. Dan ini semuanya sebagaimana telah kita sering kita sebutkan, kita berikan tampil bahwasanya dari kitab tauhid. Maka pelajaran yang disebutkan oleh beliau di sini, sarah yang didatangkan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk menguatkan tauhid kita. Menguatkan iman kita, menguatkan amalan kita. Ini sebagai sebab. itu termasuk akhdul asbab, termasuk mengambil sebab kuatnya iman, kuatnya akidah, kuatnya akidah, kuatnya perbuatan kita ini Ya kan? Sebab-sebab antaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti kitab kita ini dari <clears throat> Syekh bin Bas rahimahullah taala. Sinyalnya sinyalnya berangkat pergi kemana ini? Taib. abu sana kehilangan taib. <clears throat> Al-hadis kita itu ya, halaman berakam Sab'alaf. Wa salah sami'a wa sab'alaf samanin wa sab'alaf wa salah sami'a wa samanin wa samanin. Hattasana Yahya bin Sulaiman. Ini kala Imam Bukhari. Hatta Hattasana Yahya bin Sulaiman. Hatta Hattasani ibn Wa'ab. Akhbarani amrun. An yazidah. Anna bil khair. Sami'a in Abdullah bin Amr anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah alimni du'aan ada ubihi fi salati qala kul qulillahumma inni tu nafsi dulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ini ikhlas dapat semua enggak? Hmm? Gimana? Doa ini apakah di antara ikhwah yang dari sini hafal semua atau yang ada yang belum hafal? Yang belum hafal tolong dihafal. Doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan atau faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafur rahim hmm? ya dapat yang bawah ini yang kita hafal biasanya yang itu yang yang satunya bukan yang yang tertera yang di atasnya bukan hadis juga ini dari Imam Muslim perhatikan di sini hadis dari <clears throat> Abul Khair bahwasanya dia mendengarkan Abdullah bin Amr bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, alimni ajari aku." Alimni dari kata allama yu'allimu, alim ajari. Ajarilah ni aku. Ya kan? <clears throat> Dan nun itu nun wikoya namanya. ditetangkan untuk pemisah antara fiil ini dan ya mutakallim Wahai Rasulullah ajarilah aku doa Aku berdoa dengan tersebut supaya aku bisa berdoa dengan tersebut dalam solatku. Berarti kan dalam solatku. Katakanlah wahai Abu Bakar kata Rasulullah, Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kathira. Ya Allah, sungguh aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. kedoliman, Pak, yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta dari tidak ada, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Pengampunan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ah, ini perhatikan ya, ini Abu Bakar yang diajari dengan doa ini. Kemudian siapa kita? Maka kita sangat sepantasnya menghafal doa ini. Maka untuk ikhwah kita anjurkan untuk menghafal doa ini dan juga bagi imam kita akhuna mus'ab supaya memberikan kesempatan bagi para makmum untuk sempat membacakan doa ini minimal dalam tasawuf terakhir di akhir tasawuf atau sebelumnya sebenarnya akan kita lewati fikirnya dari Syekh bin Bas taala <clears throat> dan imam-imam kita juga kita nasihatkan kepada mereka semuanya memberikan kesempatan bagi para makmum sempat untuk membaca doa ini dalam salat salat kita. Nabum. <clears throat> Karena oleh imam itu kalau nggak pagi, nggak tahu situasi, apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum ataupun dirinya sendiri kadang apa ngebut saja seperti salatnya orang nahdha kayak ginjeng cewok Pecitit, pecitit, pecitit, pecitit gitu. Ya, kayak sapi bali usul. Itu sapi wali itu. Sapi wali sapi abang. Ya kan? Cilik mentes. Kalau lari apa? Pecit-pecit kayak apa? Kayak anak anak Kambing. Nah itu. Perhatikan. <clears throat> Kalau sholat itu nampaknya sudah khawatir nanti nggak bisa mengikuti apa? <clears throat> Nggak bisa mengikuti silsilah yang ada dalam televisi atau yang semisalnya. Azan sedang dekati sholat, tidak mendekati komat tetap nonton TV. Datanya nanti apa masbuk. yang ngebut supaya nanti ya, TV-nya nggak ketinggal. Dan apalagi musim bola. Musim bola sama musim poli, politik. <clears throat> Ini nggak mau ketinggalan. Sarah, sarahnya kita ikuti sini. Wa rawahu muslimun aydan fis sahih. Walau fi riwayatin wa fi baiti. Perhatikan. Hadis ini riwayat Imam Muslim juga di kitab sahihnya, Sahih Muslim walahu lauk kembali kepada siapa Muslim dalam riwayat wa fi baiti ini Abu Bakar bilang ada'u fihi fi salati wa baiti nah. apa itu Bani siapa ini? Bani Ahmad atau Bani Bani Pak Agus? Eh? Bani Muksin? Hah? Bani Kampung Baru? Aku playgroup namanya itu. Playgroup malam-malam bukan? Pagi-pagi. Ya kan? Kelas playgroup itu. Kelas playgroup. Jadi kalau antum bilang sama orang-orang kampung, di sana ada sekolah apa? Playgroup gitu. Datangnya kapan? Kapan belajarnya? Makanya jam setengah tujuh setelah maghrib. Nah, ini. <clears throat> Pulang-pulang jadi merah semua. Kakinya, matanya, rambutnya, Ya kan? Hah? Betul. Betul. Nah. Baik. <clears throat> Jadi doa ini Abu Bakar mengucapkannya adu bi fi salati wa fi baiti. Dalam salatku dan juga di rumahku. Jadi bukan khusus di salat saja tapi juga di di rumah dan waktu-waktu yang lain. Nah, kan kita lewati salat penjelasan dari Syekh bin Bas. Adu bi fi salati wa fi baiti. Nah, ini juga ada dalam saya Muslim dengan nomor 2705 nomor hadisnya. Qala berkata Rasulullah SAW, "Kul Katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni tu nafsi dulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li ma ghafar min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang biasanya kita hafal adalah lafaz ini. Ya kan? <clears throat> Kita dulu di Pakistan Awal-awal kali masuk ke Afghanistan, langsung semuanya tiap orang dibagi kitab merah kecil namanya apa? Hisnul Muslim. Itu sejak tahun 90. Kitab itu semuanya para mujahidin, tidak ada yang nggak punya. Kecil itu. <clears throat> Walaupun sebagian hadisnya ada yang lemah, tapi insya semuanya bisa dikatakan baik rata-ratanya. Kita dulu awal kan datang ke Pakistan dan masuk ke Afghanistan wilayah perang semua para mujahidin pasti di sakunya punya Hisnul Muslim. Nah <clears throat> Mahfum? Kitab merah itu, kita kecil dulu, yang sampulnya merah. Sampai ini juga tercetak me? merah. Hmm. Paling turu nih mau mati di jalan, ini mau turu mau orang mau mati di nih. Baik. Perhatikan. Talabul maghfirah min indillah. Talabul maghfirah min indillah. Meminta pengampunan dari sisi Allah. Yakni azimah. Yaitu besar sekali. Wa tawassulun ilaihi bi annahu ghafur rahim. Dan termasuk tawassul di sini kepada Allah. Tengok tawassul. Ini tawassul yang syar'i. Kalau tawassul yang bid'i bahkan syirki apa tawasul dengan apa memanggil yang sudah dikubur memanggil orang yang dianggapnya soleh tapi jauh tidak dihadapannya, tidak hadir Mabum? Nah itu. Atau dengan kata lain bahwasanya mereka mempertuan selain Allah tapi dengan nama apa? Tawasul. Tuhan-tuhan mereka disebut dengan tawasul atau wasilah. Nah, dan tawasul yang syar'i ini adalah ini seperti ini. Jadikan perantara yang syar'i meminta pengampunan dari sisi Allah dan bertawassul dan berperantara kepada Allah bahwasanya Allah adalah Ghafurur Rahim. Tengok. Innaka anta Ghafurur Rahim. Nah, senyangkau oleh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penga penyayang, pengasih. Puji-pujian terhadap Allah ini menyebut nama Allah yang Maha Pengampun lagi Pengasih termasuk tawasul. Jadikan perantara moga-moga dosa kita yang besar tadi diampuni. Ya kan? <clears throat> Fa'annau ghafur rahim sahibul maghfirah. Sahib mana pemilik? Pemilik pengampunan. Pengampunan miliknya Allah SWT. Sahibul rahmah, pemilik rahmah tawassulun ilaihi bi'tirafihi bidulmihi atau tawassala ilaihi bi'tirafihi bidulmihi li nafsihi bertawassal kepadanya jadi mengambil perantara kepada Allah dengan pengakuannya ini pengakuan tentang dosa-dosanya kendalimannya pada dirinya termasuk perantara semoga saja Allah mengampuninya jadi pengakuan kita tentang dosa-dosa kita itu sebagai tawassul kita kepada Allah moga-moga Allah mengampuni kita. Mafhum? Nah. Jadi kalau kita sudah punya perasaan, punya pengakuan dalam hati kita bahwa saya kita punya punya punya banyak dosa, berarti itu cukup itu sebagai tawasul kita. Walaupun kita nggak mengucapkannya, atawassalu ilaika bi'tirafi abidunubi. Ya, nah, gak harus seperti itu. Atawassalu ilaika bi'tirafi bidunubi. Bagfirli ya Rabbi. Ya Ghafur. Ini nggak harus seperti pun cukup dengan pengakuan kita dalam hati kita bahwa kita mengakui banyak dosa. Kalau diucapkan pun juga bak, bagus. Malah yang lebih zahir jadi diucap, diucapkan. li maghfiran min indika. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Baik. Wa annahu dolamaha dulman kasira. Dan sungguh bahwasanya ia mendolimi dirinya dengan kedoliman yang banyak bil ma'asi dengan sebab maksiat-maksiat yang ia lakukan wa taksir bihaqillah dan taksir apa? Tidak memenuhi dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fakta. Betapa banyak haknya Allah yang kita tidak bisa memenuhinya. Ya kan? Maka dengan pengakuan ini kita benar-benar tahu bahwasanya kita harus punya adab. Jangankan kita berbuat maksiat dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ya kan? Hanya Allah yang kita belum bisa melakukan aja banyak. Perkara yang wajib, perkara yang sunahkan, perkara yang dianjurkan. Kok bisa malah perbuatan maksiat dibikin takar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu merasa bahwa saya dia sudah berbuat baik. Dan ini yang sungguh benar-benar ya kan? Kebodohan yang sangat bodoh. Ya kan? Hati yang gelap. Kebodohan yang benar-benar gelap bodoh dan gelap. Bukan yang secara tapi bodoh apa? Bodoh murakab. Sekarang-sekarang banyak kita jumpai kaum muslimin dari para da'i dan yang lainnya. Perkara dosa diterjang katanya demi kemaslahatan Islam. Di antara para penggandrung demokrasi. Hmm. Para penggandrung demokrasi. Kemungkaran kejahatan hari demi hari dianggapnya apa sebagai apa? Kemaslahatan untuk membantu Islam dan membantu kaum muslimin. Taksir yang dimini bahwa di sini bahwasanya kewajiban yang telah dipandang kepada kita oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, kita nggak bisa melakukan, kok mana lebih-lebih kita berbuat dosa, kita gunakan untuk bertakar kepada Allah. Ini benar-benar apa? Kebodohan yang benar-benar gelap dalam kebodohan. Adit, radit, jangan ribut terus. Baik. Fatuhul abdi ala Allah min tariqil i'tiraf bi taksirihi. Tengok maka masuknya seorang hamba. Fadukhulul abdi. Ya kan? Masuknya seorang hamba. Ini namanya apa? Menidafatil masterli fa'ilihi. Hamba itu masuk kepada Allah dari jalan pengakuan tentang dia muqassir. Tahu muqassir? Tidak memenuhi apa yang Allah syariatkan berupa kewajiban, berupa apa? Perkara yang dianjurkan. Tahu banyak manusia yang diberi amanah oleh Allah tentang harta dan kedudukan, tapi digunakan untuk apa? Kedoliman dengan hartanya dan kedudukannya. Diberi oleh Allah ilmu, tapi untuk menghinakan yang lain, merasa sombong, merasa congkak di atas yang lain, karena ilmu yang sedikit sampai kepada dia melalui apa? Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian maka kita harus benar-benar ya kan? Semakin orang itu banyak berilmu, semakin tawadu. Semakin banyak beramal karena ilmu itu adalah untuk wasilah beramal. Untuk modal beramal bukan untuk modal kesombongan dan menjadikan figur bagi dirinya demi kepentingan dunia tidak. <clears throat> Seperti diantaranya tanda kebahagiaan seorang hamba ketika selamat diberi oleh Allah rezeki banyak semakin merendah kepada orang miskin. Ini seharusnya. Sebagaimana penjelasannya belum dalam kitabnya Al-Fawaid. Tapi tidak. Banyak seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah malah semakin apa? Semakin merasa nggak butuh kepada orang miskin sehingga <clears throat> nggak punya pengakuan tentang kekurangan yang ada pada dirinya seolah-olah itu sebagai kecukupan baginya. Jadi masuknya seorang hamba kepada Allah melalui jalan pengakuan dia tentang banyak kekurangan yang harus ditambal. Wa nafsihi dan pengakuan bahwasanya dia memiliki kedoliman pada dirinya. Wa adami kiami bil wajib. Nah. Dan seorang hamba tadi mengakui bahwasanya dia nggak mampu melakukan dengan yang wajib. Jika yang wajib cuma sholat lima waktu berjamaah tidak, tidak, tidak, tidak. Bahkan banyak sekali kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang hamba. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassulu, mohon kepada dukul abad tadi atau min min batawasulihi. Taib. Batawassul bukan batawasul, batawasulihi. Atau dari min atau dari darah dari tarik tadi itu. Jadi maksudnya apa adalah kepada Allah adalah dengan tawasulnya melalui tawasulnya ia kepada Allah bahwasanya Allah adalah Rahim Al-Ghafur Ar-Rahim wal Ghafur. Maaf pengampun, maafnya apa? Apa? Apa Rahim itu? Maha pengasih dan maha pengampun. Wal wasi' al maghfirah. Bahwasanya Allah adalah maha luas pengampunannya. Wal jawadul karim derma. Hah? Atau wasuluh. Taib ya, jazakallahu khair. Fadkhulul abdi alallah Allah min tariqil i'tiraf. Taib. Atau wa nam ila bi annahu rahim. Jadi mentoriki bahwasanya Allah itu rahim. Tawasulnya Allah bahwasanya tawasul kepada Allah bahwasanya dia rahim. Maha pengampun. Luas pengampunannya. Jawad. Maha derma. Al-Karim. Ini saya semakna. Hadani babani azimani min asbabil ijabah. Hadani ya tadi jazakallahu khair. Hadani dua apa? Dua jalan ini kan atau dua dalil ada dua bab yang sangat besar dari sebab-sebabnya diijabahi oleh Allah doanya seorang hamba. Babudzul wal inkisar minal abad. Babudzul bab merendahnya seorang hamba. Wal inkisar juga demikian. Bab merendahnya seorang hamba apa? Seorang hamba. Wa babu tawassul bi asma'illahi wa sifati wa rahmati wa ihsani wa kurmihi pada mimbabil ijabah dan bab yang kedua adalah bab tawasul menggunakan tawasul dengan nama-nama Allah menyebut nama-nama Allah. Kita minta pengampunan kita bilang ya Ghafur, Ighfirli. Eh, kita minta dikasayangi oleh Allah maka kita sebut apa ya Rahim, ya Rahman, Erhamni. Dan yang semisalnya. Itu namanya tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. warahmatnya dan ehsannya Allah dan kemuliaannya Allah ini semuanya termasuk dari sebab-sebab diijabahinya doa kita. Dan apakah kita harus mempelajari ini secara rinci ini? Ini namanya penafsirannya. Adapun kita hafal dengan kalimat tadi Allahumma inni tu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru illa anta faghfir li ma min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah kita tahu maknanya cukup. Cukup ini sebagai doa yang di situ ada tawasul dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu hadza Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang semisal dengan doa tadi dalam riwayat Imam Muslim, ya ini apa doa Allahumma innaka afuwun. Ya Allah sungguh Engkau adalah Maha Pengampun. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Lama qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah, idza wafaqtu lailatul qadr madza aqulu fiha tatkala Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah bila aku pas mencocoki bertepatan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar apa yang kau katakan di dalam malam itu qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa katakanlah wahai Aisyah jika engkau pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, katakanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita nanti masuk dalam bulan Ramadan, di mana di sana bahwasanya 10 terakhir adalah ada malam Lailatul Qadar. Bagi yang meyakini setiap malam ganjil maka Malam itu dia mengucapkan doa ini. Bagi yang meyakini bahwasanya memang malam 27 saja, maka pada malam 27 adalah dengan doa ini. Karena perkara khilafnya dari alul ilm dalam masalah kapan datangnya Lailatul Qadar, ya kan? Baik, maka dengan doa ini kita ucapkan, kita pakai dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Kenapa? Karena Aisyah tanya tentang doa ini kapan diucapkan, yakni idza wafaqtu Lailatul Qadar madza aqulu fiha. Fa bi dhimni hadzal i'tiraf bi anna al-abda mahallu taqsirin. Perhatikan, ففي ضمن هذا الاعتراف بأن العبد محل تفسير ومحل مؤاخذة وأن الله محل عفو فناسبت هذه الوسيلة في طلب العفو Maka dalam kandungan pengakuan ini saya seorang hamba adalah tempat taksir. Hamba itu ya ikhwa, mahma. Ya kan? <clears throat> Alaman jilatuhu. Mama, mama alat ala qadruhu. Setinggi apapun kedudukannya, setinggi pun apa ya Pak? kebesarannya adalah benar-benar tempat segala kekurangan. Ya kan? Buktinya Abu Bakar. Ya kan? Seorang sahabi yang paling abdul bahkan abdul ummah ini pada Yihah. min rijal. Tapi diazir dengan doa ini. Jadi setinggi apapun kedua seorang adalah tempat kekurangan. Maka para asatidah yang pertama kali harus merasa banyak kurang sebelum yang lain. Wa mahalu muhat maakoda Tempat untuk apa? Ditutup tentang resiko. Karena resiko seorang yang memiliki ilmu, dialah yang paling besar resikonya sebelum yang lain. Karena ilmu tadi wajib disyukuri, wajib dinafkah, wajib dibelanjakan, wajib dinafkahkan. Penafkahan terhadap ilmu adalah diajarkan dan diamalkan. Nah, pengamalan ini yang sangat berat, mempelajarinya gampang. Bagaimana pengamalannya? Itu yang su susah. Maka kita bilang apa? Fa'in ini ya, alal amal bi bil ilm. Wa anallah mahal af dan Allah adalah tempat pengampunan. Mahal. Di sini perhatikan ya, ya ikhwah. Khabar anillahi itu lebih luas daripada apa? Hah? Isim dari daripada apa? Isim dan sifat-sifat Allah SWT. Kita katakan ah, wa anallahu mahallul afwi Allah adalah tempat pengampunan. Nah, ini adalah kita mengkabarkan saja bukan berarti bahwasanya kita Allah itu adalah tempat. Nah, maknanya adalah khabar anil babul khabar aus amin babil asma. Bab khabar itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah. Nah, Babul khabar awsa'u min babil asma. sahabat adil wasilah bitalabil afwi maka sangat pas wasilah ini kita gunakan dalam meminta pengampunan, minta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu dan kita sambung pada waktu yang datang. <clears throat> Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah.